Baik, kami kira dapat dipahami penjelasan ini ya. Adapun pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang saudari-saudari dari inna ya. Maknanya adalah saudari-saudari inna ini sebagaimana telah kita jelaskan, dia adalah huruf-huruf ya yang dia juga masuk kepada susunan mubtada dan khobar ya dikatakan sebagai saudari-saudari inna karena dia mempunyai fungsi atau peran yang sama dengan inna. Ya, perannya yang kita ketahui dia adalah menasobkan ya mubtada sehingga menjadi isimnya kemudian merofakkan khobar ya merofakkan khobar sehingga kami ulangi lagi bahwasanya saudari-saudari inna mempunyai fungsi yang sama dengan inna yaitu apa menasabkan mubtada dan merofakkan khobar baik kita akan coba tengok ya tentang saudari-saudari inna ini kita juga akan jelaskan sedikit tentang masing-masing dari fungsinya namun sebelumnya kita akan mencoba untuk menghafal terlebih dahulu tentang apa saja yang dia termasuk saudari-saudari inna ya inna dan termasuk saudari-saudarinya dia ada tujuh ya ada tujuh huruf termasuk di dalamnya adalah inna ya kalau boleh kita singkat dengan cara menghafal maka bunyinya adalah inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya sekali lagi inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya kami ulang sekali lagi inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya Nah, itulah ya huruf-huruf yang mempunyai peran atau fungsi untuk menasobkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang masing-masing fungsi dari huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah inna dan anna. Kita gabungkan menjadi satu ya, inna dan anna ya karena ini mempunyai satu fungsi ya satu fungsi atau satu peran ya satu ya faedah yang apabila dia masuk ke dalam suatu susunan kalimat atau susunan mubtada dan khabar fungsi dari inna dan ana adalah untuk taukid ya untuk apa untuk taukid yang dimaksud dengan taukid adalah untuk menguatkan sesuatu atau untuk menguatkan ya susunan kalimat tersebut. Sebagai contoh misalnya kita buat kalimat innallaha ma'as sabirin ya innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang sabar ya di sini kita perhatikan lafzul jalalah Allah dia dikuatkan dengan inna ya sehingga karena dia adalah merupakan isim inna maka dia mansub sehingga lafzul jalalah Allah dibaca dengan nasab ya Allah ya asalnya kita ulang lagi asalnya adalah Allahu ma'asabirin mengingat kemasukan inna maka menjadi innallaha ma'asabirin baik kemudian huruf yang lain yang merupakan saudari inna yaitu anna ya anna ya perbedaannya ya secara ringkas bahwasanya secara umum kalau inna ini bisa kita letakkan di awal dari suatu kalimat Adapun kalau anna biasanya dia diletakkan pada tengah-tengah suatu kalimat yang fungsinya sama yaitu untuk apa? Untuk menguatkan. Contohnya adalah misalnya kita buat ya suatu kalimat wa'lamu anna nasra ma'as sabri ya wa'lamu anna nasra ma'as sabri ya. Kita lihat anna dia terletak di tengah-tengah kalimat ya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran ya. Asalnya ya an-nasru ma'asobri Kemudian ya dia kemasukan dengan anna sehingga menjadi anna nasra ma'asobri yang sebelumnya ada kalimat wa'lamu ya wa'lamu anna nasra ma'asobri Baik, kemudian kita masuk ke saudari inna yang lain yaitu laita ya. Laita. Laita ini untuk berandai-andai ya, berandai-andai untuk sesuatu yang ya sudah tidak mungkin apa namanya terjadi ya sudah berandai-andai saja ya misalnya kita buat contohnya yaitu laita an jata hasanatun ya misalnya laita an jata hasanatun seandainya nilainya baik ya kita perhatikan an jah ya an jah ini kita baca dengan mansub karena kemasukan dengan laita ya laita termasuk saudari dari inna oleh karena itu an-natijah kita baca dengan mansub ya. Laita an-natijata hasanatun ya. Seandainya nilainya baik ya, berarti dia mendapatkan apa? Mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian dia berandai ande ya, andai saja nilainya apa? Nilainya baik. Maka kita gunakan huruf ya pengandai-andai yaitu laita yang dia merupakan saudari dari inna sehingga kalimatnya menjadi laita jata hasanatun. Asalnya apa? Ya, asalnya jatu ya hasanatun, nilai baik ya. Kemudian kita masuki dengan saudari inna yaitu laita sehingga menjadi sekali lagi laita jata hasanatun. Baik, kemudian ya masuk ke huruf yang merupakan saudari inna yang lain yaitu ka'anna. Ka'anna ini digunakan untuk tashbih ya atau untuk penyerupaan ya, untuk menyerupakan dengan sesuatu. Misalnya kita ambilkan contoh ka'anna umaro asadun ya, ka'anna umaro asadun ya. Umar bagaikan singa ya untuk menyerupakan bahwasanya Umar itu eh, Umar itu mirip dengan singa ya karena dilihat dari ya keberaniannya ya kita gunakan ka'anna untuk menyerupakan ya ka'anna umaro asadun umar bagikan singa ya Taib kemudian kita masuk ke huruf yang lain yang merupakan saudari dari inna yaitu lakinna yaitu apa lakinna Lakinna dia mempunyai fungsi untuk menyatakan kebalikan dari kalimat sebelumnya. Jadi ada kalimat sebelumnya akan tetapi kita ingin ibaratnya menyangkal ya, kita ingin menyangkal. Maka kita gunakan dengan lakinna, kita gunakan dengan apa? Lakinna. Sebagai contoh misalnya Alkitabu sogirun lakinnahu mufidun ya. Alkitabu sogirun lakinnahu mufidun. Ya, kitab itu kecil ya. Biasanya kitab kecil itu kan dia manfaatnya sedikit. Akan tetapi kita sangkal itu ya, kita sangkal dengan menggunakan apa? Lakinna ya, lakinnahu mufidun ya. Akan tetapi berfa berfaedah ya, lakinnahu mufidun ya. Di sini uh, isim lakinnanya dia adalah bomir ya, bomir. Kita ingat bahwasanya bomir itu mabni ya, bomir itu apa? Mabni ya. Sehingga ya, tidak mengalami perubahan sehingga alkitabu e, sogirun lakinnahu mufidun Baik, kemudian huruf yang lain yang merupakan saudari dari inna adalah la'alla. Adalah apa? La'alla. La'alla ini digunakan untuk suatu pengharapan, ya, suatu pengharapan, ya. Sebagai contoh misalnya la'alla al-jawwa mu'tadilun, ya. Mudah-mudahan udaranya nyaman ya udaranya nyaman muhtadil itu tidak panas tidak dingin ya tengah-tengah berarti apa nyaman ya kita lihat di sini al jau dia ha, mansub karena apa kemasukan dengan la'alla yang merupakan saudari dari inna Taib kemudian huruf yang lain adalah la ya. La di sini ya lebih khusus dia adalah la an-nafiyah lil jins ya. La nafiyah lil jins la yang digunakan untuk meniadakan jenis ya untuk meniadakan apa jenis ya sebagai contoh misalnya la rojula bil baiti ya tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah itu kita ulang tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah itu sehingga setiap yang berjenis ya laki-laki maka ditiadakan di dalam rumah sehingga memang betul-betul di dalam rumah tersebut tidak terdapat seorang pun lelaki yang berada di dalam rumah. Nah, kita gunakan dengan la nafiyah lil jins. Ya, la untuk menafikan jenis, untuk meniadakan apa? Jenis. Sehingga la rojula fil baiti. Ya, la rojula fil baiti. Taib itu merupakan saudari-saudari dari inna